Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sampun dipun terangaken kalau wingi menawi wonten tiyang head nifas diharamaken delapan perkara. Yang pertama salat, puasa, membaca Quran, menulis apa? Demek mushaf, membawa mushaf, masuk ke masjid yang kita telah terangkan, masuk ke masjid nek gur namung lewat sing tiange mboten kuatir nek notosi masjid, maka mboten dosa nek gur lewat tok. Tapi nek ngantek tengok-tengok ngantos bola bali nek jero masjid mlaku mlaku Walaupun dia tidak khawatir tentang talwis atau tentang gubrati masjid, ya tetap dosa. Ya. <clears throat> Nek nek khawatir gubrati masjid, kados punapa kemawon nggih mboten pikantuk. Mbah lewat tok apa meneh kok tengok-tengok. pun tawaf sampun wingi kula terangaken Rasulullah ndhawuhaken inna tawafa bil baiti mislus sawalah nggih dipunriwayataken oleh Imam Hakim lan menika hadis ingkang beliau mengatakan bahwa ini adalah hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas bahwacanya tawaf itu ditawaf di dalam Baitullah itu seperti salat hukumnya apa meneh ora gur namung salat tok tawaf nak Baitullah itu ya kaya salat tawafe itu seperti salat yang kedua manggone ya nak jero masjid dadi dosane ganda wis ora oleh ping sebab tawaf niku mboten mungkin lewat tok tawaf itu harus mider-mider nek cara bahasane taraddud fihi jadi mutar-mutar nak jero masjid ngantos ping 7 ping 7 niku napa pun diwestani taraddud fihi. Jadi dosane ya mboten pikantuk tenanan, walaupun ora kuwatir nggubrati. Maka ingin pun kula terangaken panjang lebar selajengipun wal istimta'u mibima baina surrati warukbati. Dipun terangaken <clears throat> istimta ngalap seneng-seneng antara udel kalian dengkul pusar sampai dengan dengkul kenapa bahasa Indonesia nih lutut niku hukume haram kangge tiyang istri dingonokno wong lanang niku mboten pikantuk ngalap seneng-seneng jadi baina surah warukbah ngalap seneng-seneng yo macam-macam wis bisa dipahami sendirilah ilmu satu ini tidak usah belajar mesti mudeng oh iku bedane nek makanya makane nek ana wong kok sampean kok arep nik Tok durung-durung nikah to, Mas. Gini napa? Wah, kula niku badhe nikah niku dari ngertos carane. Lah iku wis ora mungkin. Ya, wis ora mungkin, mungkin. Ya, Fitnah-fitnah ini. Ya, Berdasarkan dawuhipun Allah, tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabun hatta yatahurna ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فاعتزلوا mongko padha nyuming kriya sira kabeh النساء aeng wong Dohno, dohno. Bukan wong wong wadone sing dikon lunga aja. Lho dek kowe kok ora salat khat minggat kono lho ora ngono fatazilu itu kita yang ngedoh oh, ngono lho. Karena dulu di zaman Bani di zaman zaman sadurunge Islam ada wong khat niku nek teng Mekah mereka niku dikucilkan. Seolah-olah dia itu sesuatu yang tidak berharga. Lah mestine ampun ngoten niku sedaya niku wau sing sampun kula sing sampun diterangake kalau ini niku wau sedaya kata katabahullahu ala banati Adam. Perkara sing memang Allah telah tentukan itu akan terjadi untuk wanita-wanita keturunan keturunanipun Nabiullah Adam. Nah terus Pak Tazilu maksudnya dohno. Wala taqrabuhunna hatta yathurun. Jangan kau dekati sehingga mereka menjadi suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna ning nek wonge wis suci lakukan kepada mereka apa-apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah iku demot-demot napa mawon. Sebab nyenengke tiang istri niku sunnah muakkadah. Masyaallah. kalau wingi kula kalih rencang-rencang. Ning pondok niku Bika. Bagaimana Rasulullah dengan keluarga. Masya Allah. Romantisnya luar biasa. Sayyidah Aisyah niku pernah menceritakan. Sering sekali Rasulullah niku tidur di depan pangkuan beliau. Jadi di atas pangkuan beliau. Jadi mustokone kanjeng Nabi niku didelehaken tenginggil fakhidaiha. Tenginggilipun pupune Sayyidah Aisyah. Dengan mesrahnya seperti itu Rasulullah membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah enak ya Bila ini bayang bayangno pengen ngumbi Kok ora nyambung no? Dengan mesrahnya seperti itu Masya Allah Maka Rasulullah mengatakan Khairukum ahsanukum li'ialihi wa ana ahsanukum iyalikum wa ana ahsanukum au kama qala sallallahu alaihi wasallam wa ana ahsanuhum iyalihim Kanjeng Nabi nate dawuh orang yang terbaik adalah orang yang paling baik berlaku baik terhadap keluarga dan aku kata Rasulullah adalah yang terbaik di antara kalian dalam membuat berbuat baik kepada keluarga keluarga. Dalam contoh yang lain sering Rasulullah niku menawi nginum. niku nunggu Sayyidah Aisyah nek bakdo minum niku langsung dipendet gelase sambil diperhatikan tempat manakah yang tadi dibuat minum oleh Aisyah. Lalu setelah itu diminum lagi. Masya Allah, teh segering. Nah, kalau sampean ngombe wis wae dhewe digekno anyar-anyar maido. Ngunteh teh ora ana gulane iki mangsamu ah, tatatatat ning tek. Lah momen to. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam ada di dekat para istri niku adalah priantun sing paling mesra. Karena dikatakan abarruhu dhuhkan watabassuma Rasulullah niku kalau di dekat istrinya eh, napa ya ahli membuat senyum dan membuat guyu ning sing inak. maksudnya membuat senyum membuat guyu ning sing ngenake gitu aja sing nyerekke Oh, rambutmu nyurek wah, ora patut. Sing nyenake lho. Nggih guyon-guyon maton ning ning sing nyenake. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dalam bentuk apapun adalah Rasfi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu bukan fi qauli Rasulillah tok, bukan fi fi'li Rasulillah tok, bukan fi galbi Rasulillah tok, bukan hanya fi ahwalihi sallallahu alaihi wasallam tok, tapi fi Rasulillah. Pada diri Rasulullah. Mengapa Rasulullah seindah itu? Mengapa Rasulullah bisa berlaku ber, ber, berbuat yang seindah itu? Tiada lain karena memang al-Mustafa, al-Mujtaba. Kanjeng Nabi niku dipilih dipilih oleh Allah Subhanahu dikatakan an jamalin masyhudin bil ain hawin liwasfil kamal al mutlaqil kabir. tengene simtudurur saya pernah mendapatkan tafsir dari Habib Novel an jamalin masyhudin bil aini Ben no. Sebenarnya yang maha jamal, yang maha indah itu Allah. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan itu didel no. pada diri Rasulullah sehingga jamalnya Allah itu tampak. Jadi indahnya Allahul Jamal wa yuhibbul jamil. Allah itu maha indah dan Allah itu menyukai sesuatu yang indah-indah. Lah keindahan Allah itu ditampakkan, ditajallikan pada keindahan Rasulullah SAW. Maka mengapa ada suatu pertanyaan di zaman si napa di zaman Nabiullah Yusuf, mengapa wanita-wanita melihat ketampanan Nabi Yusuf kok ngantek nyekel buah kok diiris kok tangane kena kok ora Sedangkan Rasulullah yang katanya lebih tampan kok tidak ada yang kejadian seperti itu. Karena yang ditampakkan pada diri Rasulullah bukan hanya al-hasan fi khalqih. Bukan hanya ganteng nak gon akhlak napa nak gon nak gon tingkai nak gon wajahe, tetapi ditutupi oleh jamalillahi taala. Jamal niku napa Indah. Maka ya maaf nggih, sempat-sempate kula niku nate tanglet kali istri kula. Dan beberapa wanita yang lain yang Reka-reka rekake tunggal guru kalih kula. Saya tanya gini. Kalau saya melihat guru saya, wah Masya Allah. Umpama ana wong wedok ayu nok sandinge nok, saya masih kepingin melihat wajah guru saya. Saking saking cintanya lah paling tidak. Ngerti wajahnya guru kula niku rasane kaya Masya Allah nyenengke sangat. Sehingga dikatakan Ketika Laila Majnun mengadat melihat seorang napa guru napa pacar napa iki? Sinten niku? Sing pacare Laila Majnun niku. Kais melihat rumahnya Laila, tampak Laila, dimanapun tampak Laila, karena cinta. Lah, saya tanya sama istri saya dan beberapa wanita yang podo merguru gitu. Loh nek aku ngerti abah, ngerti guru kula sampean. Cinta sangat. Tapi cinta kita itu sebegini. Lah terus Anda sebagai wanita melihat beliau itu seperti apa? Apa ya sempat-sempatnya mikir, wah ngene kan aku jadi bojone ya. Ngono apa apakah sampai seperti itu? Saya tanya sama istri saya, mbok ndelalah aku sing mbok perkara aku sing takok mbok piye? Tapi adalah istri saya dan beberapa wanita yang tunggal guru itu tadi jawab. Beda, Bah. beto Beda piye? Wis ngeti abah iki Koyo ketutup sifat karisma yang sangat menyenangkan hati. Walaupun anteng ya ini nih gua walaupun ganteng ning nek ningali guru itu sudah beda, apalagi melihat Rasulullah SAW. Seorang Ummu Sulaim pernah suatu ketika ketika Rasulullah berkoilulah tidur sebentar sebelum, sebelum waktu duhur karena saking panasnya notoslah keringat ini diambil oleh Napa ditutul-tutul sama Ummu Sulaim. Setelah ditutul-tutul, teles, gebes, diperes, disalut satu wadah minyak. Dia tutul lagi sampai Rasulullah. Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Dikatakan Ummu Sulaim menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengambil keringatmu supaya aku ambil menjadi tabarruk, menjadi berkah bagi anak-anakku." Apa yang dilakukan Rasulullah? Apa kurang ajar? Tidak. Rasulullah mengatakan, lakot asabti ya Ummu Sulaim. Bener apa buat lakon lakoni. Jadi wis wes wis tak maknane sampun napa mau? tak baru. Jadi mengapa? Karena memang melihat Rasulullah itu di zaman Rasulullah para wanita itu bukan kok memimpikan sing aneh-aneh mboten. Apa meneh kok ngantos dados garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah. Wis indah-indah. Kanjeng Nabi niku indah. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah kalih Aisyah niku nek melampah galap-galapan. Ya aja diartikan Aisyah Aisyah ya nemen ya ndak gitu. Galap-galapan itu artinya ada di situ ada kulino sing enak. Karena Rasulullah Rien diajak, eh aku dicek. Ketika ya, Aisyah sudah dilihat, ayo tak kejar kamu, ya, ya, ayo. Ini penak Ayo apa, Dewi wis walek kereng, tujuannya dicek, eh kurang ajar ndi. Ngono, bilang, min. bawa nek Rasulullah tatabuk bernusah ngoten ulama Allah, Ketika saya dulu cerita Wahai Aisyah, apakah kamu memiliki kuah untuk makanan? Dan mboten ya Rasulullah, kula gadah cokak. Itu Rasulullah ya ini Gorene cokake ini. Wah didar tang tang tang. Kira-kira nek roti lawah cokak rasanya piye? Wallahu a'lam bis. Yes, eh, wis. Sedap malah Rasul. Dan seperti itu Rasulullah mengatakan nikmatil idam al-ghallu. Lawa sing paling enak Aisyah, cokak. Ngono kena piye ya Allah. Saiki lawa kurang ngazen. Iki muka banyune iki wis kedung Temenan memang. Nek kasinen iki sop upil apa lah. Niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, masyaallah. Tekan nopo kok iso tekan kono? Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Jadi dikatakan hawil liwasfil kamal. Kanjeng Nabi niku jamalnya Allah sing dititipno nang alam donya didelehno menyang Rasulullah sing nglimuti semua sifat kesempurnaan. Wis, sampean arep ngomong contoh apa sing apik nek donya Rasulullah pasti di atas itu. Wah, tonggoku wingi ku lho. Nek ngutangi duit wah sak duwene diwehno Rasulullah nek ora duwe ngantek utang. Lho. Yo ndek-ndekan. Nek ana wong ngwahi ngono jeh Rasulullah sak ndure nek urusan lomo. Bagaimana Rasulullah tentang keadilan? Bagaimana Rasulullah tentang rahmat? Bagaimana was mesti gadah contoh sing sandure. Hawil liwas fil kamal. dua sifat kasampurnan sing luar biasa. Maka kenalilah Rasulullah lalu kita belajar mencintai. Karena Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min. Rasulullah wis mengatakan la yu'min yo la yu'min, ora iman yo ora Sopo? sing belum mencintai Rasulullah melebihi apapun di muka bumi ini. Termasuk belum mencintai diri Rasulullah melebihi anak, melebihi istri, melebihi keluarganya. Kalau ada orang membuat haflah peringatan upacara untuk memperingati hari kenikahan anak dirayakan sekian puluh bahkan ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Pernahkah kita menyelenggarakan sesuatu yang mengingat Rasulullah, haflah di mana Rasulullah kita hadirkan untuk kita sebut-sebut di dalamnya. Ini makanya Masya Allah. Halo, halo. Halo, halo. Ya mugi-mugi panjangan lan panjenengan latihan Allahumma. Wallahu ahaku an wallahu ahaku antahsyauhu in kuntum mu'minin. Kalau kalian lebih tak lebih iman, le, kalau kalian iman, maka Allah lebih harus kita khawatirkan. Mungkin zaman akhir niku mikirno anake sekolah mumet ngantek botak sirahe. Ki arep ujian direwangi poso telung dino, pitung dino, dungo, bengi ora turu. Walah njalukno dungu ngalor ngidul ning ning nakokno iki engko piye anakku nek mati iso jawab pitakon kubur apa ora. Ora tau ono mikir ngoten niku. Sedangkan sangune akhirat niku ora mudah. Sangune akhirat tidak hanya cukup mengatakan Allahu Rabbi ning bener-bener sampai menghatamkan kehidupan dengan husnul khotimah. Wong kata-kata husnul khotimah wis angel, apik tembe akhire. Lah untuk menjadi baik ya tidak kita ajari. Apa meneh kok ngantek apik tembe akhirnya yang dimana apik tembe akhirnya itu merupakan natijah hasil dari setiap kebaikan yang pernah dilakukan orang tersebut. Ya mbok ya ambek nguwatirno pitakone kubur niku mau luweh kuwatir ketimbang pitakone alam donya. Setuju nggih? Wong gur nek ora lulus ora mbok gawe kok mumet. Wong tanggaku ora mbok gawe memangan Mumet nggih. Ayo mangane lawa tahu tempe dul-dul nek iso yo sop ya soto yo ora apa-apa to. Wong kancaku wingi mani wak kambing malah metot to. Ha setruk. Bar metot ngomong ngene, "Ala ngerti yo ngene aku mangan tahu tempe." Lho, seneng to? Ayo mangkane. Berbahagialah Anda yang biasa mangan tahu tempe. Wa Alal junubi khamsatu asya. Diharamkan kepada orang-orang sing junub, jumenub niku lanang ya wadon, padha mawon nggih. Nek niku kan khat nifas khusus untuk hei, khusus untuk nek junub niku lanang ya wadon. Nggih. Oke, niku wau ayat niku wau dikuatkan, saya belum saya belum nyampaikan. Ayat tadi dikuatkan untuk merupakan hujah bagi kita dikatakan diriwayatkan dari e, riwayat Imam Abu Dawud saking sahabat Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu Abdullah bin Sa'ad pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma yahillu li min imraati wa hiya haidun ya Rasulullah apakah halal apa ma yahillu apa saja yang halal bagiku kepada istriku pada waktu dia sedang haid Beliau menjawab, "Qala lakama fauqal izar." Rasulullah menjawab, "Untukmu apapun sak ndure izar." Ngerti izar? Izar niku tapeh. Tapeh niku tidak aduh. Sarung lho, sarung nek wong wedok jenengan tapeh. Iku bahasa kota. Tapeh. Tapeh iki apa to jenenge? Apa to? Jarik, jarike ini soplo ngono. Cari cari tapeh. lu sampean arep lho Pak, mosok semene kok ora kenal tapeh kabeh. Lho masalahe desa kabeh ora samumet. Bon diwangsulno. Lah kata-kata ini ai fauqa ma yasturuhul izar wal izar as-saub alladhi yus alladhi yasturu wasatul jismi wa huwa ma baina surrah wa rukbah galiban. Nah dari bahasa ini Rasulullah mengatakan apa wae sing liane perkara sing ketutup oleh jarik itu boleh engkau apa-apakan. Neng nek iku ora oleh. Lah di sini oleh para ulama khususipun dipun tak napa dipun ambil dalil oleh dipun memahami dening madhab Syafi'iyah bahwasanya umume sesuatu sing ditutup karo jarik niku apa sing antarane utel karo dengkul. Nah niku kabeh ora gur bagian tertentu tok ning iku mau kabeh mabaina surah rokba mboten kenging digawe seneng-seneng ketika head eh ketika head tadi saya omongkan ketika head belum yang junub dadi nek wayah head nyinggol ngene iki tok ngalap seneng-seneng mboten kenging ya terus pripun nek mboten kuat ya aja turu bareng lah sak Ijo sak omah ijo ra kuat. Lah turu njaba wis men. ini Winane ana sampe turu njaba. Nggih, Pak. Mboten kiat. Ono kemanten nanyar wayah khet. Wah. Innallaha ma'as sabirin. Lah dari sini tentang khat ajma'al ulama ala annan nifasa kal haidhi. Tadi kan hadis mengenai bab haid wong wadon sing haid. Bagaimana nih wong wadon nifas? Ijma'nya para ulama. Lah gitu. nah, kita bersandarnya kan Quran, hadis, ijma' Iya, ijma'nya para ulama, sepakati para ulama, nifas itu ya sama dengan haid. Jadi keharamannya ya padha. Apa-apa yang tadi dibacakan itu tadi wayah khed, wayah nifas ora kena dijak seneng-seneng ya memang ora kena. Ngono, aja wayah nifas durung wayahe malah takjil. Takjil ngerti ndak? Jamak taqdin. pun haram bagi orang yang junub lima perkara. Tadi untuk orang khed delapan per Karo orang junub hanya lima perkara. Yang pertama as-salatu yang pertama so salat. Dawuhi pun Allah wonten ing surah An-Nisa ayat 43 wa la taqrabus salata wa antum sukara la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا La takrobus sholata janganlah kalian sekalian mendekat-dekati solat maksudnya ya. Dimaksud di sini nyuwun ngapunten fal murad bis shalah huna mawadhi'uha. Li'anna al-ubur la yakunu fis shalah. Ya, wa huwa nahyun li junubin anis shalah min babi aula kata-kata wala taqrabus salata niku salat sing dimaksud nok kene adalah mawadhiuha nggon-nggonane salat sebabe napa siakul kalam gandengane kata-kata as-shalah niki teng mriki wonten bahasa illa abiri sabilin niki perlu penuh kudu diangen-angen. Kula terusaken ngene contone. Kita bahasakno dhisik. Jangan kau dekati sholat Di, di napa? Jangan engkau mendekati sholat di mana di waktu itu engkau dalam keadaan mendem. Eh, lalu dikatakan sehingga engkau tahu apapun yang engkau lakukan, eh, yang engkau katakan. Wala junuban Ojo ni ojo mendekat mendekati solat ketika engkau dalam keadaan junub illa abiri sabilin kecuali lewat dalan. Lah di sini ini kan menunjukkan kata-kata abiri sabilin ini menjadi bahasa tambahan untuk kata-kata asolah Ojo marek-mareki salat kecuali gur lewat tok. Lah supaya apa patut? kecuali lewat tok supaya patut as-shalah niku bimakna mawadhi'uha panggonane salat kula wangsuli sehingga engko dadi cocok aja marek marek kinggon panggonan salat kecuali engkau gur namung lewat dala lewat lewat lewat tok nah, lalu dikatakan Wa yuhanahyun lil junub anisalah min babi aula. Tetapi ayat ini di dipun kiasi, dipun dipun pahami bilih ayat ini pula menerangkan tentang diharamkannya wong sing junub untuk nglakoni salat dengan menggunakan bahasa tias aulawi. Nek gurno nggon panggonan salat keadaan junub ora oleh apa meneh nglakoni? Apa meneh nglakoni? salat. Wis ngoten niku bahasane. Lalu dipun jelasaken tenggene riwayat Muslim ayat nomoripun hadis 224 saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuqbalu salatun ghairi tahurin. Menurut riwayat Muslim saking Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seseorang melakukan salat itu diterima kecuali dalam keadaan suci. Nah, kata-kata suci yashmulu tuharatal muhadas wal muhdis tuharatal muhdis wal junub. Lah kata-kata suci itu mengarah kepada yo yo termasuk wong sing hadas cilik ataupun yang hadas be, besar. Bon, intine hadis menika menguatkan bahwasanya intine mboten kenging wong junub nglakoni so, salat. Lah Pak umpama durung adus ya kudu adus sik bariku lagi salat. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari sami dangking Abi Hurairah layak balullah salat ahadikum ida ahdasa hatta ya tawat. Oh nek niki hadas mangke ringing. Jadi yang pertama yang diharamkan ketika junub adalah sholat. Lalu yang kedua waqiraatul Quran. Membaca Quran. Wong junub. Yang ketiga masul mushaf wa hamluh. Demek mushaf lan gowo mus gowo mus mushaf. Ya dek wingi Pak dalil yang menunjukkan bahwa wong junub ora kena maca Quran. Kalau wingi pun kula waosaken dari Ibnu Majah nomoripun hadis 596 saking sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Layak yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Quran." Wong sing junub lan wong haid boten kenging maca Al-Qur'an. Eh, kecuali sing mutlak bahasane itu untuk dungu untuk zikir, Contohnya sampean arep mangan maca bismillahirrahmanirrahim walaupun itu ayat dari Fatihah ya tidak apa-apa sebab itu merupakan niat di zikir yang sudah maklum bahwa sing mbok waca itu adalah di di zikir. Umpamane sampean wis biasa arep turu maca ayat kursi, ya ayat kursi itu diniati zikir, mboten napa-napa. Ning demet-demet nggih, wong junub niku nek iso aja aja dalam keadaan junub tidur. Karena itu yurisul ghaflah no lali datang Gusti Allah. Mewariskan lupa kepada Allah. Napa meleh nek kangge panjenengan panjenengan sing do ngaji-ngaji bangsa ilmu-ilmu thariqah itu termasuk sesuatu sing makruh. Sangat-sangat digetingi oleh para-para ahli ulama, ulama ahli sufiin itu nek ana wong ngantek junub kok tidur. Lah bahkan yang perlu kula sampaikan aja sampai meneh nek junub mangan. Sebab apa? wong nek junub kok kulino bariku jah mangan belum belum keadaan mandi, dalam keadaan junub mangan maris no fakir Allah tuh sih ngomong sopong kancaku ya ngono ya sugih. Al fakir huna aduh songko sugiyati. Iku sing paling medeni. Nek kurang aduh songko pikir dunia wis ngapun tenemawan barang dunia barang pasti Ngoten nggih? Jeling-eling apa meneh fakir fil akhirah naudzubillah min wa masul mushaf wa hamluh demek mushaf demek niku kudu gunakno niki tak ora kena hamlul mushaf boten kenging nggawa ora kena wa tawaf tawaf ya boten kenging junub tawaf boten kenging mas wa lubsu fil masjid lan tengok-tengok nang gone masjid wis gampangane winginane pun kula terangaken wa yahrumu alal muhdisi salah satu asya' diharamkan untuk orang sing duwe hadas cilik tiga hal. Junub hadas gede lima hal. Nek hadas cilik diharamno pinten hal? Tiga hal. Ayo dijawab tiga tiga hal. Yang pertama as-shalah nomor siji salat boten kenging, ora diwudu salat boten kenging. Lah nek ora duwe wudu ning terpaksa Pak, contohnya nek dhuwur pesawat ora wudu ra tayamum. Lah iku salate li hurmatil waqti niku umpama ngantek mati sedurunge sedurunge genti niku no akhirat boten ditakoni. Tetapi nek umpama durung mati wis tekan panggonane kudu digenteni jenenge salat iadah. Eh, niate nek jero ati wae nalika takbiratul ihram, niat ingsun salat dhuwur patang rakaat iadatan genti krana genti salat dhuhur sing dilakoni maksude lillahi Hei, lillahi usolli fardhu arba'a rokaatim mustaqbilal kibrati i'adatan lillahi ta'ala. Nomor loro tawaf, nomor tiga demek mushab lan gowo. Niku tok. Jadi wong nek orang duwe wong nek orang duwe wudu, ora kena salat, ora kena tawaf, ora kena demek mushab lan gowo mus pun kita bus solati nerangaken kitab bab menerangkan tentang as-salat. Apa itu salat? Sebentar niki Bapak Dalim pun meh telas. Saya hanya mengomongkan masalah judul dulu. As-salah fil lughah ad-du'a. Salat di dalam arti bahasa artinya adalah dungo. Jadi dikatakan uang salat niku jane dungo. Makanya ono wong pernah Sidi Syekh Ahmad Ar-Rifai ditanya oleh seorang muridnya. Rasulullah pernah mengatakan salah satu hadis kudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maca selawat dikulinakan dikulinakan dikulinakan supaya hati niku mboten tenang nek mboten salat maca selawat nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutur Jangan sampai kita niku kurang dianggap martonuwun ngono Pernah suatu ketika si Ahmad Rifai ditanya. Dalam hadis Qudsi ada sebuah Allah mengatakan ana indal mungkasir bi gulubuh. Saya ada pada orang yang hatinya pecah karena diriku. Lalu si Ahmad Rifai ditanya, apa alamatnya orang-orang sing pecah hatinya karena Allah? Apa alamatnya orang-orang yang hatinya pecah karena Allah? Apa alamatnya orang-orang yang hatinya pecah bukan karena dunia, bukan karena orang lain, tapi karena Allah? Mumet ning krono Allah sehingga dia disandingi oleh Allah. aneh, indal mungkasir. Aku diantara nong sandingi orang-orang seperti itu. Alamatnya ada tiga Yang pertama adalah Tu'adzim amrallah Wong-wong sing dia katakan dodone niku diparingi jembar eh napa diparingi pecah karena Allah adalah wong-wong sing dalam keadaan apapun, dalam kepayahan apapun masih tetap ngegungake Allah Subhanahu ini sing bakal dungune payu iki sing model ngeten iki sirahe jane wis mumet utange akeh wanake 18 bojone rada piye tanggane mumet jaluk tulung ora iso tapi kok di waktu seperti itu isih ngegungno Allah krungu adzan minimum atine bunga ya Allah alhamdulillah Panjenengan nimbali kula ya Allah, di waktu kula niki ngeten niki ya Allah. Akhirnya berangkat sholat Bahkan sholatnya ya digawe sing ihtiyaton temenanan ngati-hati. Orang yang seperti itu dikatakan uwong-uwong sing pecah atine krana Gusti Allah. Krana Gusti Allah. Lah wong sing model ngoten niku umpama sambat niku luwih dirungu Gusti Allah. Lah kadang nek wis utange wakih ngibadah iki kaya barang nomor 13. Lah mestine awake dhewe pengen ra ditulung Gusti Allah. Lho kula niku kadang nek ngejak matematika wong urip. Jane manusa iki sing gawe sapa to, Kang? Gusti Allah. Wah, temenanan. Umpama butuh iki patute sing nulung sapa to? Gusti Allah. Ning perintahe Gusti Allah ora tau dianono. Salat Wah ya Allah. urusannya bos yang bakal ngeduit ya wah tenanan. Pemene nek bosnya tekan wah orang ngantuk mendene. Tapi nek aduh sangka masalah tu duniawi ya urusannya ring ya Allah. Alah lah, naudzubillah min dzalik lah. Lah ngono kok Arab sambat diterima ku piye? Ya Allah, ala ya Allah, ya Allah. Inna Allah ma'asabirin Yang kedua, Tu'adzim amr Rasul. Ngegungno perintah Rasulullah. Utangi wakih, bak dia ditambah, salat duha tambah seregep. Akhlaki Rasulullah tambah dikaji, solawate tambah kencang. Wis perkara-perkara Kurungu Rasulullah disebut sallallahu alaihi. Wah. Utangnya akeh kurungu Rasulullah disebut. Eh ngene klenger tok. Alah dul dul kapan arep nyaur ngono lho. Mudeng nggih? Ya? Ki remuk santuk enteke. Ya, Sing nomor tiga tasfaq linnas, welas dateng manusa. Welas ning dateng manusa. Ora melasi awake dhewe. Ngono lho. Utange wakih ning tambah welas karo wong. Ya Allah, tanggaku. Wong aku mikir utang ngene, ngene utang kanggo urusan sing ora pate penting tanggoku mangane elan Piye ya? Ngono mikire. Sing dipikir sing gedhe-gedhe tok. Lah, di sini saya akan mengatakan wa syar'i ibaratun an aqwalin wa af'alin muftatahatun bidakbir mun ngapunten muftatahatin bidtagdiri muhtatamatin bidtaslimi bisyurutin menurut syariat solat adalah sebuah ungkapan di mana solat itu adalah merupakan beberapa ucapan, beberapa pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan mengucap salam dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Kulawang wangsuli, menurut syariah sing jenenge salat niku sebuah ungkapan di mana salat adalah beberapa ucapan sing dimaksud rukun kauli. Apa rukun kauline salat? Ana telu, siji Hei siji maca takbir Allahu akbar iku mbok genti liyane ra iso Allahus samad Nah, lah ora ketok malah teko tahlilan kok. Ganti kalimat nomor sakit. Nomor kalih Fatihah. Nomor tiga tahiyat akhir. Nah, umpama liyane meneng tak ora masalah, bar maca Fatihah meneng. Tak rukuk meneng. Sami Allah meneng ora masalah. Monggo, Mas. Monggo. Nah, yang diakhiri dengan salam, salam ya kudu Assalamu alaikum warahmatullah. Ora kena digentilane. Ning nek salat mayit ditambahi Assalamu alaikum warahmatullah. Wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Engko mayite jawab waalaikumsalam. Ayo <laughs> ya ora berarti urip neh sampeyan. Wow, mayat urip ya malah medeni bocah. <laughs> Apa no Ya mungkin pada dunia maya. Kalau winginane teng Jawa Barat disiarkan lang disiarkan secara eksklusif di Trans TV. Ada seorang orang mayat yang meninggal tahun 80-an. Kalau wingi kuburannya diambake sebab kuburan itu di dekat musola diambake Arab dibangun, diduduk Arab digenti, Arab dipindah. Dalam keadaan yang masih utuh, gembloh, kulite sehasli, bahkan pakaian yang dipakai itu semua masih utuh. Ya Allah, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah nek pun ngendikan ora tahu salah. Dibalsem karo Gusti Allah secara khusus ini loh gambaran orang-orang soleh yang sampai-sampai jasad mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diwawancarai anaknya, pun ketok sepuh putrane. Wong tahun 80 niku sedane putrane sakniki ya umur pira. Beliau adalah dulu wakil kepala pengadilan agama. Bukan kepala pengadilan, wakil kepala KUA. Tapi setiap hari ini kok berpeduli ngajar kalih santri napa kalih tonggo nih Ngajar Al-Qur'an ikhlas masyaallah. Dibaringi sedo kados ngoten Ya Allah sing kebangetan niku ya ahli forensik. E. Ini ini karena alam. Jadi ini mengandung tanahnya itu mengandung sesuatu yang memang mayat itu tidak mungkin bisa anu alah merocos. Mbok kue mati lebokno kono rong dina ya mumet tok. Rasa mumet. Lho wong wis ketara ngono. Ah mbok mbok rodok dipikir ngono lho. Nggih nyun ngapunten lho nggih. Kaya-kaya itu setiap ngono alam, ngene-ngene alam maneh. Alah dul dul. Mudeng nggih. Mbok yo rodok dipikir masyaallah. Lah nek memang kono iku memang lakune ora rodok patut, angger dina misuh-misuhi wong ngono li jegeh utuh ngono ya. Lho Pak, mengapa Firaun kok utuh? Iku memang dikhususkan Allah sebagai ibroh untuk ibroh itu nang Quran. Maka dulu diceritakan Fir'aun itu dulunya masih dalam keadaan tenggelam di laut merah itu lalu diambil ketika Mesir sana mengalami penjajahan Inggris itu diambil oleh orang Inggris. Lalu sampai diambil dan sampai sekarang dikembalikan di Mesir menjadi penghuni salah satu museum di sana. Lah nek niki wae kelakuane apik, masyaallah. penggiane ngurusi agama, dipun paringi Allah keistimewaan, yo ya wis sak patute. Lho sing dipikir kenapa Allah mentajalikan seperti itu? Kanggo supaya dialap ibarat. Ngono lho Kang, masyaallah. Ngono iku ana zaman akhir diterangno ngene iki lho. Alah aku wis ora kepengin ngono, sing penting mlebu surga lho. Eh, wes wes. Mas nah, mugi-mugi mawon wonten ibarahipun benjing kula tak nerangaken kitabus shalah dan hal-hal yang berurusan dengan semangat untuk melakukan salat.